Di antaranya adalah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Kami juga mengimani terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang melata bumi dari tempatnya. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Asyaratus sa'ah, asyarat itu jamak dari syarat wahwal alamah tanda. Yang dimaksud dengan asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat adalah tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya terjadinya kiamat. Allah berfirman di dalam surah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ayat 18 Fahal yanduruna Inna sa'ata An ta'fiyahum baghtah Waqad ja'a ashratuhah Tiadalah yang mereka tunggu Melainkan kiamat yang pasti datang kepada mereka secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Jadi kiamat datangnya secara tiba-tiba, namun didahului oleh tanda-tanda dulu. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taqulan fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah." La ta'tikum illa baghtah. Tiadalah kiamat itu datang kepadamu melainkan tiba-tiba mendadak. Demikian pula di dalam hadis suami Bukhari Muslim yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam Ketika itu malaikat Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan juga bertanya tentang tandanya kiamat. Akhirnya Anissa saat beritahukan kepadaku tentang kiamat, taman kiamat itu. Lalu Rasulullah berkata menjawab, malam anha di a'lama min sa'il." Ia adalah yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi kalau kamu tidak tahu, aku juga tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Lalu malaikat Jibril mengatakan Abdirni an amaratiha Kalau begitu beritahukan kepadaku Tentang tanda-tandanya Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan Di antara tanda-tandanya Antari jalhamatu Rokbataha Wa antara kebadan Uratan ala dari adakya ya tatawaluna fil bunyan. Di antara tandanya ketika seorang budak melahirkan majikannya dan kamu lihat orang yang bertelanjang kaki yang tidak mempunyai pakaian yang miskin papa pengembala kambing sudah berlomba-lomba dalam meninggikan rumah keadaan sudah berubah Orang yang dulu miskin sekarang tak terlupa menjadi kaya dan saling meninggikan rumah. Ini semua adalah dalil bahwasanya kiamat pasti terjadi secara tiba-tiba, namun penuhi oleh tanda-tanda. Kemudian sekuan wa akhwatin wa rahimahullah Asyarah bersyarah tanda-tanda kiamat Para ulama membaginya menjadi dua bagian Asyraf kubra wa asrar Tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Namun demikian ada juga yang membagi tiga asrar sughra wa wusta wa kubra. Tanda besar, tanda sedang dan tanda tanda kecil, tanda sedang dan tanda besar. Namun yang masyhur yang dipakai adalah besar dan kecil saja. Karena yang pertengahan itu masuk dalam kategori kecil. Jadi yang ada adalah asroh, sukro, dan kukro Tanda kecil dan tanda besar saja Yang pertengahan masuk dalam yang kecil Kemudian mengenai tanda niamat Tanda kecil yaitu semua tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Tapi selain tanda-tanda yang besar, karena yang besar menunjukkan bahwa kiamat sudah amat sangat dekat. Jadi kalau tanda kecil itu menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Kalau tanda besar, kiamat ya sudah amat sangat dekat. Dan kiamat itu juga ada dua tanda ada dua, kiamatnya juga ada dua, kiamat syuhro dan kiamat kubro, kiamat kecil dan kiamat besar. Apa itu kiamat kecil? Para ulama mengatakan man mata fakot kiamat itu orang yang mati berarti telah terjadi kiamatnya. Jadi mati itu adalah kiamat, kiamat kecil. Adapun kiamat besar adalah nanti yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian di situ Ikhwan wa akhwati rahimahullah Al-Imam al fahrawi menyebutkan empat diantaranya Keluarnya Dajjal turunnya dari Isa, terbitnya matahari dari barat, dan juga keluarnya dasar binatang yang melata. Sebenarnya tanda kiamat itu banyak, tanda besar pun banyak. Dan tanda yang besar ini semuanya belum terjadi. Kalau tanda-tanda yang kecil itu ada tiga macam. Ada yang sudah terjadi dan selesai, tidak terulang lagi. Seperti apa? Seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bu'itu ana ada ini, Aku diutus dan kiamat itu jaraknya seperti ini. Beliau mendekatkan dari telunjuk dengan dari tengahnya. Diutusnya Nabi Muhammad adalah tanda kiamat. Jadi dan sudah terlewatkan, tidak mungkin terulang lagi. Termasuk juga fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan sahabat, termasuk juga pembunuhan yang dapat teman dan yang lainnya, itu adalah tanda kiamat dan sudah terjadi tidak akan terulang lagi. Tanda kecil yang kedua adalah tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus menerus terjadi sudah terjadi dan terus-menerus terjadi. Seperti apa? Seperti zuhur zina, tampaknya perzinahan di mana-mana. Dari dulu ada, sampai sekarang ada terus yang terus ada. Kemudian sudah riba, riba menyebar kemana-mana. Dari dulu sudah ada, sekarang terus yang terus ada. Kemudian tanda kecil yang ketiga adalah artinya belum terjadi. Kecil tapi belum terjadi. Di antaranya adalah perang besar antara kaum muslimin dengan Yahudi. Dengan tamu musa'ah hatta yuqatilal muslimun dan yahud Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin akan memerangi Yahudi. Dan sekarang oleh Allah sudah dikondisikan Yahudi dikumpulkan di Palestina itu pengkondisian untuk nanti mereka dihabisi karena mereka memang pengacau itu belum terjadi kemudian tanda-tanda besar semuanya belum terjadi beliau hanya menyebutkan empat namun demikian kita juga perlu mengetahui yang lain-lainnya di antara tanda-tanda besar itu adalah munculnya Imam Mahdi Ali salam. Imam Mahdi tapi versi ahli sunnah wal jamaah. Sekarang belum ada, nanti pada saatnya lahir dan tumbuh besar. Dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya sama dengan nama beliau, ayahnya namanya sama dengan nama ayah beliau, namanya Muhammad bin Abdullah. Ini versi kita belum ada Berbeda dengan kelompok yang lain Kemudian pada zaman Imam Mahdi itu keluar Dajjal Keluar Dajjal Kemudian pada waktu itu juga turun Nabi Isa Nabi Isa Kemudian pada waktu itu juga keluar yang wa Makjud yang diabadikan oleh Allah di dalam surat dan kafi yang waktu itu mereka diberi tembok yang sangat kokoh oleh Zulkarnain sehingga mereka tidak bisa keluar dari tembok atau pagar itu. Empat ini berurutan. Munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan juga keluarnya Yajuj Muhammad Satu masa berurutan. Kemudian di antaranya mulai terjadi tiga khusufan. Khusuf. Khusuf itu bumi yang masuk ke dalam, bumi yang terbenam ke dalam. Semacam gempa bumi, tapi ini buminya masuk ke dalam. bumi yang dalam ke dalam. Ada tiga khusufan, yaitu di masyarakat, di timur, di maghrib, di barat, dan di Jaziratul Arab di Jazirah Arabia. Kemudian setelah itu adalah terbit matahari dari barat. Kemudian setelah itu munculnya dampak binatang melata itu nanti penjelasannya. Kemudian turun, munculnya asap Kemudian keluarnya api yang mengiring manusia ke tempat dikumpulkannya manusia. Itu di antara tanda-tanda besar kiamat. Kemudian juga masih banyak ya tanda-tanda yang lainnya. Kita kembali kepada yang dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala keluarnya dajjal. Menurut para ulama, Dajjal ini adalah dari kalangan Yahudi. Dan dia mengaku sebagai Tuhan dan dia mempunyai kejadian-kejadian luar, luar biasa yang dibantu oleh setan tapi dengan izin Allah SWT tujuannya untuk menguji manusia, menguji iman kita, Dajjal berkata kepada langit, Hai langit turunlah hujan, maka langsung turun hujan. Dajjal mengatakan kepada bumi, Hai bumi, keluarkan perpendaharaanmu, langsung keluar tumbuh-tumbuhan dan keluar perpendaharaan yang lainnya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar sehingga banyak orang yang benar-benar terfitnah oleh Dajjal. Dan Dajjal ini juga mempunyai surga dan neraka. Yang iman kepada Dajjal masuk surganya Dajjal, tapi nerakanya omong. Yang kafir kepada Dajjal masuk nerakanya Dajjal, dan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dajjal masuk ke seluruh penjuru dunia kecuali Al-Haramain Al-Syarifain, Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh dajjal. Steril, tidak bisa dimasuki oleh dajjal. Dan juga disebutkan di antara sifat-sifat dajjal di dahinya, keningnya, dan tulisan Afakro, akhir. Setiap orang beriman bisa membaca Walaupun dia buta huruf Setiap orang kafir tidak bisa membaca Walaupun dia pandai membaca. Jadi benar-benar tampak saat itu siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Kemudian dia dinamakan Dajjal dari kata-kata Ad-Dajjal yaitu al dajjal bohong. Jadi Dajjal itu bohong. Dajjal membohong, yang tuannya bohongnya karena itu pembohong disebut dengan dajjal, dukun, tukang ramal dan misalnya mereka disebut dengan ad-dajjalun, para dajjal. Demikian pula orang-orang yang punya sifat seperti dajjal disebut juga dengan dajjal. Sistem-sistem model dajjal juga dinamakan dajjal. Amerika, Yahudi dan semisalnya mereka adalah ad-dajjalun, para dajjal. Tapi dajjal yang sebenarnya belum muncul dan nanti hari kiamat baru muncul, termasuk tanda besar kiamat dan berbentuk orang. Dajjal juga disebut dengan Al-Masih. Al-Masih dajjal Kenapa? Karena dia bisa berjalan di muka bumi dan mengusapnya dengan cepat. Masa jadi luar biasa ya Bapak entah memakai alat transportasi model apa. Karena sekarang sudah berkembang alat transportasi bahkan lebih cepat dari angin perjalanan dajjal. Itulah yang disebabkan menyebabkan dari disebut al-masih berjalan dengan cepat. Seakan-akan dia seperti mengusapnya begitu saja. Kemudian juga dia disebut al-masih karena dia itu memusuh ain karena matanya buta sebelah Akwar Al-Masih Karena itu Al-Masih ada dua Al-Masih Nisa dan Al-Masih Dajjal Al-Masih Dajjal maknanya yang telah disebutkan tadi dan dia juga disebut dengan Masihul Bolalah Al-Masih kesesatan yang menyesatkan Kemudian Dajjal ini Ikhwan wa akhwati rahimahullah ketika keluar dia diikuti oleh banyak orang Yahudi. Yahudi jadi pengikutnya Dajjal dan mereka berada di belakangnya Dajjal dan terjadilah fitnah yang luar biasa antara mereka dengan kaum muslimin. Ia adalah dari seorang nabi pun melainkan sudah memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Semua nabi memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Ini menunjukkan betapa bahayanya dajjal, betapa fitnahnya dajjal. Yang paling banyak memperingatkan adalah Nabi kita Muhammad SAW yang beliau adalah Nabi terakhir dan umatnya adalah umat yang terakhir berarti kemunculan dajjal amat sangat dekat. Selalu kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal supaya kita selalu ingat betapa besar fitnahnya Dajjal termasuk kalau kita sholat setelah membaca tasyahud akhir kita dianjurkan berdoa berlindung kepada Allah tanpa perlindungan sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih riwayat ini dan yang lainnya beliau mengatakan hadisun hasanun sahihun Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat al-masih dajjal wa fi riwayat wa min syarri fitnat al-masih dajjal berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal atau dari kejahatan fitnahnya dajjal ini adalah tentang munculnya Dajjal Ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah Kemudian saat itu Nabi Isa turun dari langit Lalu ketemu dengan Dajjal Di Palestina Di sebuah pintu Yang dikenal dengan Babu Lud Pintu Lud Ketemu di sana Lalu Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal yang membunuh adalah Nabi Isa sehingga kaum muslimin merasa aman, tentram dan damai dari fitnahnya Dajjal. Nabi Isa berhukum dengan hukum Islam menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau turun bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat Nabi Muhammad Wasallam dan mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat itu dua saat itu juga muncul Yajud, muhammad yang fitnahnya juga luar biasa. Yang benar-benar mereka itu liar dan tidak bisa dikendalikan. Kemudian ikhwan wa akhwatir rahimakumullah kita kembali kepada yang dijelaskan oleh Alimah imam Bukhari. Wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam sama di antara tanda besar kiamat adalah turunnya Nabi Isa putra Maryam alaihi salam dari langit. Nabi Isa juga disebut dengan Al-Masih. Al-Masih Isa. Kenapa disebut Al-Masih? Maknanya lain dengan Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih Isa karena yang ala azil ala bayat Karena beliau itu mengusap orang yang sakit lalu disembuhkan oleh Allah. Dengan usapannya orang sakit sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka beliau disebut dengan al-masih. Yang usapannya bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan beliau dikenal dengan Masihul Hidayah. Al-Masih yang memberikan hidayah. Kalau dasar tadi apa? Masih apa? Masih Bonana. Kalau ini masih boleh hidayah. Dan di antara tanda-tanda turunnya Nabi Isa di Quran itu ada di dalam surah az zukruf ayat 61. Wa innamu la ilmul Dalam kiraah yang lainnya dibaca dengan fathah semuanya. Wa innahu la alamul Wa innahu ay nuzul Isa bahwasanya turunnya Nabi Isa itu adalah termasuk tandanya kiamat. Karena itu para ulama mengatakan orang yang mengingkari turunnya Nabi Isa nanti akhir zaman kafir. Dia mengingkari Al-Quran wa Sunnah. Karena banyak orang Islam yang ingkari turunnya Nabi Isa mereka punya syubhat macam-macam. Syubhatnya macam-macam. Maka terbantahkan. Kemudian di Al-Quran pula di antara ayat-ayat tentang turunnya Nabi Isa adalah surat An-Nisa 159. Wa min ahli kitab illa إلا ليؤمنن nabihi قبل موته dan dia adalah daripada ahli kitab melainkan dia beriman kepadanya sebelum kematiannya. Itu nanti hari kiamat ya, ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman kepadanya, beriman kepada Nabi Isa alaihi salam qabla mautihi. Nah ini punya dua tafsir. Sebelum kematiannya sebelum kematiannya sama ada tafsir yang mengatakan sebelum kematiannya orang Nasrani itu ketika Nabi Isa turun semuanya itu iman sebelum wafatnya iman Ambil tafsir yang lainnya menyebutkan Qobla mautihin Ay Qobla mauti Isa Sebelum matinya Nabi Isa Mereka sudah iman semuanya Berarti Nabi Isa memang belum mati tapi kalau sudah tanda-tanda kiamat, apalagi matahari terbit dari barat, dan selesai percuma iman, nggak ada faedahnya lagi. Jadi ini tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan kita mengimaninya, bahkan Nabi Isa saat itu di antara yang dia lakukan adalah menghancurkan salib-salib. Dihancurkan salib-salib dan beliau mengingkari orang-orang Nasrani yang mengkultuskan beliau. Beliau membantah mereka bahwa beliau adalah manusia biasa, ibunya juga manusia biasa, bukan Tuhan, bukan anaknya Tuhan, bukan istrinya Tuhan atau yang lainnya. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimahullah di antara tanda kiamat pula yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bahrawi rahimahullah taala. Jadi Nabi Isa itu di antaranya membunuh dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, kemudian meletakkan upeti dan berhubung dengan umum Islam dan ini menunjukkan saat itu terjadi keamanan yang luar biasa, aman. Sehingga tidak ada peperangan lagi. Al-Imam Al-Fahawi mengatakan wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha. Kami juga mengimani terbitnya matahari dari barat. Matahari adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada aturan satu Allah Subhanahu wa Selama ini kita lihat matahari terbit dari barat, kemudian terbenam, terbit dari timur, terbenamnya di barat. Tapi nanti akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan kembali matahari terbit dari barat. Dan ini adalah tanda kiamat yang mana saat itu orang yang beriman atau kafir tidak ada faedahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am 158. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Ia adalah yang mereka tunggu-tunggu Melainkan adalah datangnya malaikat kepada mereka malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka atau datangnya Tuhanmu, datangnya Allah langsung atau datangnya sebagian dari ayat-ayat Allah yaitu matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka orang yang saat itu baru beriman tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yang balu taubat ini malam tatlu'ikan min maghribiha. Allah menerima taubat hambanya selama matahari belum terbit dari barat. Alhamdulillah Kamakon alaihi wasallam. Sebutkan juga di dalam hadis-hadis suami bahwa matahari kalau sudah terbenam itu sujud di hadapan Allah dan Allah mengizinkan dia besok terbit lagi. Pada hari kiamat nanti ketika matahari minta izin mau terbit lagi, kata Allah Subhanahu wa taala kembalilah kamu tidak diizinkan terbit berbiasa mati itu kembali lagi terbit dari mana kemudian ikhwan yang akhwati rahimahullah antara matahari terbit dari barat dan kiamat itu masih lama jaraknya bahkan sebagian mengatakan masih ada sekitar 100 tahun bahkan lebih jadi masih lama jaraknya antara matahari terbit dari barat dengan kiamat itu kan tidak diterima yang obat saat itu Manusia semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Al-Quran oleh Allah dikabut dari semua hati orang beriman. Orang yang hafal, hafalannya hilang. Quran-Quran di mushaf itu Qurannya hilang, tinggal kertasnya saja, tinggal tintanya saja. Semuanya tidak ada. Orang sholat bisa tidak, tidak ada. Benar-benar rusak. Bahkan orang-orang berzina seperti binatang, zina di jalan tidak ada yang sanggup melarangnya. Paling-paling hanya mengatakan kalau zina jangan di sini, begitu saja. Kemudian di antara tanda kiamat yang disebutkan oleh Al Imam Al-Bukhari rahimahullah taala adalah wa khuruju dabbatil ardi min mawdiha keluarnya binatang melata bumi dari tempatnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml 82 wa idza al qawlu 'alaihim أخرجنا لهم كافة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا في آياتنا لا يؤمنون. yu'minun apabila telah datang azab Allah kepada manusia karena mereka terus-menerus dalam kemaksiatan, dalam pembangkangan dan kesombongan, karena mereka berpaling dari syariat dan hukum Allah, sehingga mereka telah menjadi makhluk terburuk Maksud terburuk kiamat ya. Rasulullah mengatakan la tahu sa'ah inna 'ala firaril khalq. Tiada terjadi kiamat melainkan pada makhluk yang terburuk. Maka saat itu Allah mengeluarkan dari bumi salah satu tanda besar di antara tanda-tanda kiamat yaitu dasar binatang melata. Seperti apa bentuknya, modelnya, wallahu a'lam. Enggak ada penjelasan yang pasti. Ada riwayat begini dan begitu, tapi tidak ada yang sahih. Kalau makna daba itu binatang melata, seperti kita namanya daba, seperti hewan namanya daba, yang melata di muka bumi namanya daba. Dan ini nanti bagaimana bentuknya, wabah malam Yang dia yang jelas dia berbicara bahwasanya manusia itu mendustakan mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad SAW tidak beriman, tidak yakin. Itulah ikhwan wa Allah wa di antara tanda-tanda kiamat. Dan kalau antum kepingin masalah ini yang panjang lebar, ada buku yang paling bagus. Banyak yang buku ini, termasuk Ibnu Katsir juga punya di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah atau juga dalam kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malaim juga tidak ada terjemahannya huru hara hari kiamat. Tapi di antara kitab yang bagus adalah Exit yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Wasil Habibullah Ta'ala itu bagus sekali Exit beliau sistematis diurut dengan urutan yang baik dan hadisnya semuanya dipilih yang kuat-kuat yang sahih. Kemudian di mukadimahnya ada penjelasan yang sangat bagus mukadimahnya. Termasuk ketika dia berbicara tentang hadis ahad, tentang hujjiyatu al ahadis al ahad, tentang hujjah dari hadis ahad. Panjang lebar beliau berbicara. Itu di antara buku yang paling bagus tentang tanda-tanda kiamat. Judulnya adalah Ashrafus Sa'ah. Tanda-tanda kiamat Dan kita dulu sudah pernah mengkaji buku itu dan alhamdulillah dari awal sampai hatam di Masjid Tandur. Dan pertamanya insya Allah ada. Kemudian berikutnya, poin yang nomor 111. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نصدق كائنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة Berkata Imam Tahawi, semoga Allah merahmatinya, kami tidak mempercayai tukang ramal dan dukun dan tidak pula siapa saja yang mengaku sesuatu yang menyelidiki Al-Quran, As-Sunnah dan hikmahnya umat. Ini juga pembahasan yang sangat penting. Setelah kemarin juga berbicara tentang keramat ya, keramatnya para wali, maka sekarang juga ini membedakan antara keramat dengan sihir, antara keramat dengan tukang ramal, antara keramat dengan ilmu-ilmu pertintanan, antara walinya Allah dan walinya setan. Kalau kemarin juga berbicara tentang walinya Allah, sekarang beliau ketika tentang walinya setan. Di sini ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah Para ulama membagi sihir ada dua macam Yang pertama-tama sihir hakiki Sihir yang sebenarnya Memang benar-benar ada sihir itu Orang yang melakukan amalan-amalan tertentu yang menjadikan orang lain bisa sakit. Seperti kalau di kita sekarang ini seperti sampai tiba-tiba ada orang sakit. Kan ada ini kan nyata, sehingga memang ada nyata. Tapi kita nggak boleh takut menjadikan orang sakit, menjadikan orang itu berubah akalnya gila, bahkan bisa membunuh orang. Dan ini adalah amalul syaitani, perbuatannya setan. Namun ada lagi sihrun tahyili. Sihrun tahyili. Sihir tapi dia tidak ada kenyataannya hanya menipu orang saja. Sihir tidak ada kenyataannya hanya menipu orang saja. Seperti apa sihir tahyili ini? seperti yang dilakukan oleh tukang sulap. Tukang sulap yang dia itu masukkan orang dalam tempat, lalu orang itu sembelih. Setelah itu kembali lagi kepalanya. Ini saya tidak disembelih, cuma menghalalkan kepada orang yang melihat akan akan menyembelih karena kepandaian dia, kecepatan tangannya. Atau misalnya dia makan makan lampu, makan lampu, mau beli nasi tidak punya uang, makan lampu. Nah itu sihir tapi ini nipu orang saja, dimakan lampunya. Kemudian atau juga mungkin dia masuk dalam api, tapi tak terbakar atau dia disiram dengan air keras dan yang lain-lainnya macam-macam sekali ya atau juga bahkan yang paling hebat saat ini di dunia David Copperfield kenal langsung kenal David Copperfield tubuh monas dihilangkan saksikan sampai semua tubuh monasnya hilang ternyata muncul lagi itu sihir yang luar biasa tapi ini nipu mata kecepatan tangan ini semuanya adalah dilarang dan ini semuanya adalah ikhwan dan Islam datang untuk memberantasnya. Mengenai sihir takhir ini difirmankan oleh Allah di dalam surah al Qaha ayat 66. Ini adalah sihir yang dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun yang membuang tali-tali yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan seakan-akan itu menjadi ular yang bergerak. Padahal palsu itu. Ketika Nabi Musa dengan tongkat jadi ular-ular betulan dimakan semuanya. Karena itu adalah ular-ular yang palsu. Bagaimana kalau kita menonton untuk hiburan? Oh tidak. Ini sesuatu yang haram bukan untuk ditonton sebagai hiburan. Ya haram. Jika ditonton untuk hiburan. Justru kita harus mengingkarinya. Bahkan ini adalah kesirikan. diingkari. Dan sekarang juga di Indonesia banyak. Dan yang model-model gini ini pengikutnya banyak, penggemarnya banyak. Terpas, di digelintir, tahu-tahu jadi uang. Iya kan? Itu kan khayalan saja, karena kekuatan tangannya dia ada caranya. Bagaimana caranya? Kemudian juga bahwa kuasi akhwati rahimahullah. Di situ ada kata-kata kahin ada kata-kata arof ahin dan arof sebagian ulama mengatakan maknanya sama sama-sama tukang ramalnya sama-sama tukang sihirnya sama-sama dukunnya kahin dan arof sebagian ulama lagi membagi bisa sama bisa mempunyai definisi masing-masing kahin oleh sebagian ulama diartikan alladhi yad'i bisa bisa bagi ini ma'al syaitan. Kahin dia mengaku mengetahui ilmu ghaib karena memang dibantu oleh setan. Dibantu oleh setan. Jadi setan itu mencuri pendengaran di langit. Dulu sebelum Nabi Muhammad berasal mereka demikian bebas, setelah kelahiran Nabi Muhammad mereka tidak sebebas itu karena ada uh, nasib nafik meteor yang melempari mereka ketika mencuri pendengaran di langit jadi jin itu saling bertumpuk-tumpuk sampai ke langit untuk mencuri pendengaran di sana dengan izin Allah Subhanahu untuk menguji iman kita. Ada kalanya mereka berhasil mencuri pendengaran, ada kalanya mereka terlempar oleh meteor itu yang berhasil mencari kebenaran menyampaikan kepada dukun itu yang dia bermuamalah bermuamalah dengannya. Namun demikian dukun itu benarnya cuma satu, bohongnya 99. Dan anehnya bohong yang 99 kita lupakan, benar yang satu kita pegang. Itu aneh. Kalau Allah, Allah itu alladhi yadda'i ilmal ghaib lakin laisa tapi syaitan. Jadi orang yang mengaku mengetahui yang wahid tapi tanpa perantara yang ramah ramal saja gitu aja. Kalau kahim muamalah dengan setan, dengan jin. Kalau Allah tidak muamalah dengan jin, Tidak muamalah dengan setan. Cuma dia ramal-ramal saja. Jadi kan seperti ini pakai macam-macam. Dan dua-duanya adalah nama-nama dilarang dalam Islam. Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Muslim, "Man ata harrafan fasahalahu an syaitin lam tuqbal Salatul salatu arba'ina yawman." Pada siapa yang datang kepada tukang ramal dan dia menanyakan sesuatu tidak diterima empat 40 hari. Tanya saja tidak diterima empat 40 hari. Di dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ata jinan faqad daqahu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam." Orang yang datang kepada tukang ramal dan mempercayainya berarti dia telah kafir terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang saja, hanya saja tidak diterima empat 40 hari. Kalau percaya berarti dia kafir kepada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya dikumpulkan dua riwayat sekaligus di dalam as-sunan man katakan hinan au arwaman fakat jafahu bima yakul fakat kafara bima unzila ala Muhammad SAW barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya berarti dia telah kufur kepada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah ditanya tentang dukun, kata beliau, itu bisa, mereka tidak bisa apa-apa. La tertuhum, jangan kamu datang kepada mereka. Ikhwan wa akhwati wa rahmatullah Orang yang biasa datang ke dukun bukan amal Itu jiwanya tidak tenang Di antara faedah tauhid itu Jiwa kita tenang, tentang ramai Utuh, tidak terpecah-pecah kepada Allah saja, fokus. Kalau zuhud tukang apa hati kita terpecah-pecah. Ya. Sudah biasa datang, kalau nggak datang itu nggak enak. Sampai ada masalah terkecil sekalipun, kalau nggak datang rasanya nggak enak. Yang punya soal kenalan, keluarganya sudah langganan, datang ke zuhud atau tukang amal. Sehingga kalau ada masalah, sekecil apapun masalah itu, kalau nggak datang rasanya nggak mantap, nggak yakin. Ini masih terpecah-pecah. Hatinya benar-benar eh, hancur lebur. Kalau tauhid kutuk. Apalagi yang paling parah dalam jalan kepada seorang dukun, orang pintar, orang alim, pak yai, siapa saja namanya. Yang jelas dia adalah dukun karena prakteknya adalah praktek keturunan. Terbiasa datang ke sana fanatik, subhanallah dukunnya mati. Bingung kapan ada ini? Ya, saya pernah ketemu orang itu saya biasa datang fanatik pada dukunnya. Dukunnya mati, minumnya bukan main. mau cari mengganti siapa, mengganti siapa. Seakan-akan yang mati adalah Tuhannya. Kalau Allah itu al-hayyul ladzi la yamut, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian juga orang yang datang ke dukun itu ya akal dibohongi. Karena tujuannya dukun tukang ramal mencari apa? Mencari apa? Ya mencari uang. Secara akal saja, logika. Kalau memang dia orang sakti, dia tentu orang paling kaya di muka bumi. Logikanya kan gitu. Ternyata dia memang mencari uang dari situ, berarti dia nggak sakti. Bunda, oh, dia itu bisanya kalau orang lain. Kalau dia nggak bisa, wah itu kan apa lagi ilmu kasut lagi ya sering bisa mendapatkan ilmu itu di masyarakat sudah ya hasil selesai bahkan biasanya para dukun para tukang ramal orang pintar dan semisalnya siapapun dia yang penting amalannya adalah dukun dia adalah dukun itu untuk melariskan dirinya membuat orang percaya pada dirinya itu akan mereka mengeluarkan modal dulu keluar modal Bagaimana caranya? Dia nyewa orang dari luar kota sekaligus nyewa bis. Orang dari luar kota dulu datang ke dia. Yang nyewa dia, yang nyewa bisnya dia, tanpa transportnya ditanggung, dapat biaya akomodasi lagi, Mentah Semuanya datang ke dia satu bis. Wah. Besok datang lagi dua bis. Ini modal dulu ini, pakai modal. nanti Waktu itu aku tidak pakai modal, tidak laku. Datang. Sehingga masyarakat, wah ini memang top ini ya. Yang datang ini bis-bisan. Dari rumah kota lagi. Nah, akhirnya modalnya kembali. Ya, modal kembali lagi. Itu biasa ya. Ya, ada permainan saja ya. Untuk mengalirkan dagangan. Walau berikut sahiru itu asal Tukang sihir gak akan untung sampai kapanpun. Kemudian ada lagi At-Tanjim Ilmu Nujum Ilmu Nujum ini Ada yang boleh, ada yang tidak boleh Ilmu Nujum yang boleh Yaitu kita melihat bintang-bintang Untuk menentukan tanggalan Atau untuk melihat arah dan semisalnya Oh tanah barat, oh tanah timur Dari bintang itu bisa atau juga menentukan waktu sholat melihat matahari melihat yang lainnya itu boleh yang tidak boleh adalah ilmu nujum ilmu permintaan yang tujuannya untuk melihat kejadian alam jadi ilmu ilmu bintang dan sekarang ini ada ya bintang macam-macam sosial itu eh, Capricornus, Taurus dan yang lain-lainnya biasanya kalau hari akad di koran-koran ada bintangnya hari ini apa, minggu ini apa. Ini termasuk kalau kita baca saja tidak diterima sholatnya 40 hari. Sama dengan kita tanya ke dukun. Kalau percaya, ukur. Bagaimana kalau iseng-iseng hari? Oh, tidak boleh. Ini masalah tauhid, masalah tidak bukan untuk iseng-iseng. Diingkari. Karena mungkin maunya iseng-iseng, tapi ternyata kok cocoknya. Tidak cocok. Cocoknya satu, tidak cocoknya sembilan puluh sembilan. Karena itu alangkah baiknya kalau di kitab-kitab disebutkan ya ekonomi bulan ini serap dagangan bakal bangkrut asmaranya putus semuanya ya ingat apa udah ada tadi Al-Tauhid tidak kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada ramalan-ramalan. Kemudian juga ikhwan wa akhwati rahimahullah di dalam Al-Qur'an itu Allah membagi bintang mempunyai tiga fungsi. Fungsi yang pertama untuk hiasan langit dunia, fungsinya bintang yang pertama. Fungsi yang kedua rujuk yang yang untuk melempar setan yang mencuri pendengaran yang ketiga alamat untuk tanda-tanda Tanda arah Mana barat, mana timur Dan yang lainnya Bukan untuk ramalan-ramalan Kemudian kata beliau Wala man yadda'i syaitan yuqaliful kita wa sunnah Dan kami juga tidak percaya kepada siapapun Yang mengklaim sesuatu yang menyalahi Quran, menyalahi Sunnah dan menyalahi ijma'nya umat. Jadi tetap ukurannya adalah Quran, Sunnah, pemahaman salafus soleh. Siapapun menyalahi itu ditolak, siapapun yang sesuai dengan itu diterima. Inilah sikap yang sportif sebagaimana diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, "Kullu minna yuqadu wa yuqrab illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Masing-masing kita bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin ini dulu Bismillahirrahmanirrahim Kajian kita tentang Akhidah Bahawiyah Berarti kita kurang satu kali pertemuan Dari Ini depan Yaitu tahun depan Tahun depannya Jadi Anda berikut satu tahun Tahun depan insya Allah terakhir Poin 102 sampai poin 105 Dan setelah kita khatam kitab ini Nanti Allah kita mengkaji lagi kitab yang baru Khusus bahas rukun iman karena beriman Kalau antum mau patokan kitabnya Kitabnya itu patokannya Kitab Syauhimin syarat Khusus Iman Prinsip-prinsip dasar keimanan Itu patokannya Namun diperluas lagi dengan yang lainnya karena penjelasan tentang rukun iman kepada Allah saja itu insya Allah sangat panjang lebar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, panggil silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita bakal Jadi di luar materi ya. Bagaimana kalau kita sholat lalu kita batal? Sholatnya jamaah atau sendirian? Kalau jamaah itu lewat makmum tidak masalah. Makmum tidak punya pembatas. Pembatasnya makmum itu dimiliki oleh yang tidak boleh dilewati di depannya itu adalah orang yang sholat sendiri munfarid atau imam kalau makmum tidak apa-apa karena sutrotul imam sutrotul makmum pembatasnya imam itulah pembatasnya makmum tidak apa-apa lewat ya, ini sudah ada yang masuk pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Anak punya saudara Ikut aliran tertentu Yang salah satu pendapatnya Bahwa orang yang terpilih Bisa melihat Rasul di alam nyata Dan lain-lain Kadang suka mengajak debat Apa yang baiknya adalah lakukan Jazakumullah Waalaikumsalam Iya Mengenai Rasulullah SAW bisa dilihat di alam nyata yang dalam keadaan terjaga, yang Allah ini para ulama berbeda pendapat, tapi yang jelas dalil tidak ada. Dari salah satu soleh tidak ada. Kalau memang seandainya kita ketemu Rasulullah dalam bacaan persyaratan yang kotor, tentu yang paling berhak untuk ketemu Rasulullah siapa? Ya Ini ya para sahabat yang sebelumnya terkenal beliau, akrab dengan beliau, dan para sahabat adalah para wali Allah yang paling utama. Tapi tidak ada dari sahabat, dari sahabat yang mustahil, tapi tidak ada itu orang-orang belakang membuang aja itu halusinasi khayalan-khayalan seperti itu kalau lewat mimpi memang bisa ketemu Rasulullah katanya bisa bahkan beliau mengatakan kalau ketemu dalam keadaan dalam mimpi dan sesuai dengan sifat-sifat beliau itu adalah beliau yang sebenarnya karena setan tidak bisa menjelma seperti beliau dalam bentuk aslinya kemudian bagaimana kalau suka mengajar juga? Buat itu ada dua macam ada yang terpuji, ada yang tercela. Kalau debat dalam arti hal mudah adalah bila tidak akan Debat dengan cara terbaik untuk mencari kebenaran, pakai dalil, pakai akhlak. Dengan catatan kalau sudah tampak kebenaran, maka diikuti kebenaran itu. Tidak apa-apa, Tapi kalau debat hanya untuk menang saja, bantah-bantahan saja, ya cuma tidak ada faedahnya membuat ini membuat cacing keras, banyak lain-lainnya. usah berdebat. Jelaskan mau nerima, alhamdulillah, tak mau nerima, ya sudah selesai. Apalagi khawatirnya nanti dia akan menyebarkan subhat-subhatnya. Kita malah ragu dengan akidah kita, bahaya sekali. Ya, silakan kalau ada yang lainnya, tonton. Jadi mengenai penampakan Bunda Maria, penampakan ya, istilahnya kan penampakan, ya. penampakan Bunda Maria, bahkan patungnya Bunda Maria itu nanti darah, kemudian tamaran, apa namanya pengobatan mukjizat sinari, itu banyak dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Sekarang mengenai patungnya Bunda Maria saja versinya macam-macam. Kalau Indonesia Bunda Maria versi Indonesia, wajahnya seperti Indonesia Indonesia kalau pundalanya Eropa, maksudnya ke Eropa, Eropa. Ya, yang betul yang mana? Versi yang mana itu? Kemudian ketika patungnya naik darah, siapa yang menjamin itu? Kan bisa juga dikasih darah dikeluarkan. Apa dia kelihatan betul tiba-tiba nangis begitu? Seandainya pun benar-benar kelihatan dia nangis darah, yaitu yang nangis adalah setan untuk menfitnah orang karena patung itu ada setannya. Sebagaimana zaman Nabi dulu ketika sahabat Khalid bin Walid diperintahkan menghancurkan patungnya Uzza. Patungnya Uzza. Di sana ada seorang perempuan yang memburaikan rambutnya, menguraikan rambutnya. Itu adalah Uzza. ini ada setannya untuk mencipta manusia, menguji manusia. Pengobatan-pengobatan ilahi itu tidak lepas dari kayak tadi itu dari ya itu kalau bahasa malamnya cumbi ada cumbinya apa bahasa Indonesia cumbi itu apa apa bahasa Indonesia cumbi jadi orang yang memang dia diatur sebelumnya untuk orang itu sakit lalu pura-pura sembuh datang lumpuh tiba-tiba pulang bisa cara dengan mukjizat Tuhan bohong semua jangan percaya nah nggak masuk akal sama sekali ya jadi tidak perlu dipercaya dan kita memang tidak boleh percaya apalagi yang katakan orang orang Nasrani yang katakan tidak boleh hadir Tonton, kalau ada yang lainnya silakan. Tonton. Waalaikumsalam saya Hipnotisa seperti apa? Ya, jadi ditidurkan lalu diobati ya dengan pernapasan gitu ya, atau dengan daya pikir yang kuat. Itu juga apakah terbukti secara medis itu? Tidak ada itu. Itu kan juga tergantung keyakinannya orang yang diobati. Lebih cenderung kepada sugesti saja. Sugesti saja. Karena begini ya, ikhwan wa akhwati Kalau kita belajar kitab tauhid, di sana akan disebutkan nanti tentang sebab. Sebab itu ada sebab yang syar'i, ada sebab yang tidak syar'i. Dalam hal pengobatan, ada sebab yang syar'i yang dibolehkan. Seperti apa? rukyah syar'iyah. Pakai rukyah yang syar'i. Sebab yang syar'i boleh. Atau berobat dengan sesuatu yang kelihatan, berobat ke dokter. Itu syar'i. Minum obat atau pakai remason. Itu syar'i. Sebab yang syar'i. Kalau sebab yang tidak syar'i, ya kayak tadi dengan darah, hipnotis, dukun dan semisalnya. Itu sebab sudah nggak syar'i perlahan. Sebab yang syar'i saja kita tidak boleh meyakini sebab itu berdiri sendiri, tapi tetap yang ngatur adalah Allah. Sebab itu nggak bisa apa-apa kalau nggak dibantu oleh Allah. Itu adalah sebab yang tidak syar'i. Sama dengan orang memakai sekarang banyak orang pakai kalung ya, pakai kalung dari kayak tasbih itu putih-putih itu dari apa? Batu kiok atau apa itu? Itu banyak sekarang orang-orang tapi itu. Katanya untuk menurunkan apa? Hipertensi, atau kolesterol, macam-macam. Nah itu sebab yang tidak syar'i. Itu lebih cenderung kepada jimat. Yang waktu Rasulullah dulu pernah melihat sahabat memakai gelang dari kuningan, lalu oleh beliau disuruh melepas. Sama dengan itu, nggak syar'i. Dan itu lebih cenderung kepada kepada sugesti. Kalau kamu yang pakai, ya berhasiat karena kamu meyakininya. Kalau yang pakai saya, tidak ada hadirnya karena saya tidak percaya. Tapi coba kalau obatnya dokter, percaya nggak percaya ada hasilnya, dan bukan sugesti itu. Ya, mantap malah yang lainnya. tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh. Sumpah aja cukup menyebut nama Allah, Allah Bila Allah. Itu nggak pernah dilakukan oleh salafus soleh. Betul? Para ahli kubur mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir hari kiamat itu, Apakah dapat melihat kejadian seluruh kejadian di dunia pada saat itu sampai hari kiamat atau mengalami siksa atau lima kubur saja. Jadi orang yang ada di kuburan ya, apakah tahu keadaan dunia atau tidak? Kalau kita membaca kitab Al-Farruh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala kitab Al-Farruh ya Ibnu Al-Qayyim. Itu beliau berbicara panjangnya sama masalah ini. Kalau menurut dia di situ bisa. Orang mati itu tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa berbuat tapi tidak tahu sama apa. Nahnu qaumun na'mal wala na'lam wahum ya selamun ya'lamun wala Bahkan menurut juga di kitab itu orang mati tahu keadaan keluarganya. Kalau keadaannya keluarga itu baik, mereka senang. Kalau keadaan keluarganya tidak baik, mereka itu juga tersedih. Dan dia membawakan banyak alasan, banyak hujan, Bagian yang lain mengatakan tidak, tidak selesai. Mereka di alam barzah, putus, selesai total. Ya, itu. Tapi kalau saya sendiri, kalau baca kitab Nasrul itu kok memang itulah yang, yang sebenarnya. Jadi orang dikukur sama dengan orang di dunia ini ada tetangganya. Kalau tetangganya baik ya senang, tetangganya tidak baik ya tidak senang. Iya seperti itu. Itu kan pertengahan antara akhirat dan dunia tidak dunia 100%, tidak akhirat 100%, tengah-tengah. Alam barzah yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Nah itulah pendapat seperti itu. Ya nanti ada kalau kita sudah masuk alam kubur, kita tahu mana yang benar, yang mana yang salah. Saya tidak الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله